Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh kali ini Allah masih memudahkan kita untuk sama-sama melaksanakan ketaatan yaitu ketaatan yang sifatnya adalah fardu ain salat subuh berjamaah kemudian kita teruskan dengan menuntut ilmu agama kemudian salawat serta salam Semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab ke-40 ya, yaitu babu majaa fi ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berupa hadis-hadis tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul babnya umum ya tetapi hadis-hadisnya berkaitan tentang ibadah Nabi di malam hari. Ya, ibadah Nabi di malam hari. Hadis yang pertama ya, nomor 261, nomor 262, 263 itu teks hadisnya sama ya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh sahab, uh, yang diriwayatkan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah hadis yang pertama bahwasanya beliau mengatakan sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat qadamahu faqila lahu atatakallafu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu abadan syakura kata Mughirah bin Syu'bah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai bengkak kedua kaki beliau. Maka ditanyakan kepada beliau, apakah engkau berberat-berat ya e, dengan ini? Dan sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang telah yang akan datang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Afala aku akunu abadan syakur Bukankah aku adalah Hamba yang pandai bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Rasulullah s.a.w Yang melaksanakan Ketaatan yang luar biasa Itu solat sunnah Di malam hari sampai kaki beliau Bengkak Bukan hanya sebatas ingin Diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi juga beliau menunjukkan bahwa beliau adalah seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah banyak memberikan kenikmatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang 262, 263 hadisnya isinya sama. Kemudian hadis yang ke-264 ini dari uh, Aisyah radhiyallahu taala anha ya ketika beliau ditanya oleh seorang tabi'in yang bernama Aswad bin Yazid. Tabi'in Aswad bin Yazid bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, "Kana yanamu awwalal laili thumma yaqumu fa idza kana minas sahar awtar." thumma ata firashahu fa kana lahu hajatun alamma bi ahlihi fa idza sami'a al-adhan wa thaba fa in kana junuban afadha alaihi minal ma wa illa tawaddaa wa kharaja ila shalah hadis ini sahih dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aswad bin Yazid beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari maka Aisyah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya biasa tidur di awal malam. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di awal malam. Awal malam ini dimulai setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya setelah sholat isya, kalau tidak ada maslahat setelah sholat isya maka Rasul tidur istirahat. Kemudian beliau bangkit untuk melaksanakan ibadah di malam hari. Lalu jika beliau berada di waktu sahur maka autar yaitu melaksanakan sholat witir. Kemudian beliau mendatangi tempat pembaringannya maka jika beliau memiliki hajat ya kepada istrinya dalam masalah ini adalah hubungan suami istri maka Rasul mendekati istrinya. Maka apabila beliau mendengar azan maka beliau bangkit dengan semangat. Wasaba itu bukan melompat ya, bangkit dengan semangat. Dan jika beliau dalam keadaan junub yaitu di waktu sahur tadi berarti beliau melakukan hubungan suami istri. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam eh, mandi ya, man mandi. Maka jika beliau tidak junub, maka beliau berwudu dan keluar menuju so, menuju salat. Kemudian ini masih murojaah. Kemudian hadis yang berikutnya hadis tadi is sahih ya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang berikutnya nomor 265 yaitu hadis yang cukup panjang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya beliau ya bermalam di rumahnya Maimunah dan Maimunah adalah bibinya Abdullah bin Abbas berarti mahrum ya. Jadi kholah. Kholahnya Abdullah bin Abbas. Kholah itu adalah saudari ah saudari mama ya. Saudari ma, mama. Kalau dia saudari abah dinamakan dengan ammah. Jadi kalau amun itu paman dari dari pihak abah, kalau kholun itu paman dari pihak mama. Ya. Kalau dia bibi dari pihak abah itu ammatun, tapi kalau bibi dari pihak ibu itu dinamakan dengan khalah Dan Maimunah adalah saudarinya ibu dari Abdullah bin Abbas. Maka kata Abdullah bin Abbas, jadi kenapa Abdullah bin Abbas ya yang itu masih sangat remaja, beliau bermalam di rumah acil beliau karena sangat ingin tahu terhadap petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Rasul ibadah di malam di malam hari. Maka kada tanggung-tanggung lagi Sidin bermalam di rumah acilnya yang saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam giliran bermalam di rumahnya Mai Maimunah. Kata Abdullah bin Abbas, lalu saya berbaring di sisi lebar e, bantal. Ya, jadi anggaplah bantal itu panjang, pak ya jadi Abdullah bin Abbas itu eh, apa namanya? meletakkan kepalanya di sisi lebarnya. Adapun Rasul di sisi panjangnya. Rasul kemudian Mai Maimunah. Abdullah bin Abbas di sini di sisi lebarnya. Kemudian di sisi panjangnya adalah Nabi dan Maimunah. Dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam berbaring di sisi panjangnya ya. Jadi Abdullah bin Abbas di sisi lebarnya, kemudian Rasulullah di sisi pan panjangnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidur sampai apabila di pertengahan malam, au qablahu biqalil, au ba'dahu biqalil, atau sebelum pertengahan malam sedikit, atau setelah uh, pertengahan malam dengan sedikit, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk melaksanakan qiyamul lain. Kemudian setelah Rasul bangun, ya, lalu Rasul menjadikan, lalu Rasul mulai menyapu tidurnya menyapu tidurnya dari wajahnya. Maksudnya Rasul mengusap apa namanya? Uh, mata beliau dengan tangan beliau. Jadi setelah Rasul bangun, maka Rasul mengusap wajahnya dengan tangan beliau ya. Jadi digos, di apa digosok-gosok seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mengusir rasa rasa kantuk. Kemudian setelah beliau menggosokkan ya kedua tangannya di wajah beliau, Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Jadi ini termasuk doa yang eh, bacaan yang khusus bagi seseorang yang bangun tidur, yaitu dia membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Ali Imran. Ya. Kemudian beliau bangkit untuk menuju ke Shannin Muallak. Shannin itu adalah uh, eh, kantung air yang terbuat dari kulit yang tergantung maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu darinya. Jadi Rasul mengambil air wudu dari kantong kulit yang berisi air yang digantung. Ketika itu digantung maka airnya menjadi dingin, ya alami menjadi di, dingin. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaguskan wudunya kemudian beliau bangkit untuk salat. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, lalu saya pun berdiri di sisi beliau ya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kedua teling memegang dengan telingaku yang kanan lalu beliau menggerakkannya. jadi Ketika Abdullah bin Abbas berada di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul meletakkan tangannya di atas kepalanya, kemudian Rasul memegang eh, memegang telinga kanan beliau, kemudian Rasul gerak-gerakkan, ya Rasul gerak-gerakkan. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dua rakaat, kemudian sholat lagi dua rakaat, kemudian sholat lagi dua rakaat, kemudian sholat lagi dua rakaat, kemudian sholat lagi dua rokaat Berapa kali ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam kali dua rokaat berarti dua, dua belas. Thumma autar kemudian beliau salat wi, witir satu rokaat Berarti jumlahnya berapa? tiga belas rokaat. Kemudian setelah itu Rasul berbaring. Ya Rasul ber, berbaring. Nah, kemudian uh, hadis yang berikutnya ini yang kita sampai yaitu hadis nomor 266 ya. Berkata Imam At-Tirmizi, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Waqi' an Syu'bah an Abi Jamrah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili thalatha ashrata rak'atan akhrajahul Bukhari wa Muslim wal musannif fi jami'ihi berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad ibnul Ala beliau berkata menceritakan kepada kami Waqi ibnul Jarrah dari Syu'bah Amirul Mukminin fil Hadis dari Abi Jamrah dari Abi Jamrah seorang tabi'in Abi Jamrah nama Asli beliau adalah Nasr bin Imran Ad-Dubai Abi Jamrah Nasr bin Imran Ad-Dubai Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili Salasa ashrata rak'atan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat di malam hari 13 rokaat ya 13 rokaat e, 13 rokaat ini rinciannya ada yang beliau langsung sholat witir 13 rokaat ada yang mana beliau membagi di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim lima diantaranya Rasul kerjakan salat witir. Rasul kerjakan salat witir. Dalam riwayat Abu Daud 13 ini Rasul mengerjakan uh, witirnya 9 rakaat. Maka tiganya bukan wi, witir. Dalam riwayat Imam Muslim Rasul 5 rakaat salat witir. Maka uh, berapa ya? 13 kurang 5 berapa Bapak Kila? 8. Maka 8 rakaat bukan wi, witir. Jadi tatkala pian bangun di tengah malam, apa yang pian kerjakan? Kan salat tahajud itu umum ya. Salat tahajud itu salat sunat yang dikerjakan di malam hari. Entah itu pian salat witir, entah itu pian salat ba'diyah isya yang ketinggalan atau pian salat sunnah taubat dan seterusnya. Maka pian bisa tatkala bangun Misalnya ingin salat witir semuanya lima rokat semuanya witir maka silahkan Atau 11, 11 rokaat Atau 13 rokaat semuanya witir Maka juga silah, silahkan Atau seandainya pian campur dua rakaat misalnya ba'diyah isya ketinggalan atau misalnya pian salat taubat maka sisanya dengan salat witir maka juga silah silahkan kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak hafizallahu taala beliau mengatakan fihi anan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal laili 13 rakaatan di hadis ini bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari 13 rakaat nah kemudian Salat malam ini mulainya kapan? Kapan kita kapan kita disebut mengerjakan salat di malam hari? Salat sunnah di malam hari yaitu setelah salat Isya. Jadi, kalau pian setelah salat Isya, salat ba'diyah Isya langsung misalnya. Kemudian pian iringi dengan salat witir, maka pian sudah qiyamul lail. Jadi mulainya adalah setelah salat Isya, berakhirnya sebelum salat subuh. Maka tatkala itu mulainya ya ketika setelah sholat isya. afdalnya adalah kapan? Di sepertiga ma malam. Karena di waktu itu adalah waktu yang mustajab. Allah mencari hambanya siapa yang berdoa di waktu ter tersebut. Mulainya adalah setelah salat isya, afdalnya adalah di sepertiga ma malam. Kemudian kata Syekh mengatakan wasayati min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ihda asyrata rak'atan. Dan nanti akan datang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat. Ini kan 13 rakaat. Nanti ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasul itu salat malamnya 11 rakaat. Nah, berarti kan seakan-akan ada pertentangan. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 11. Maka bagaimana cara menggabungkannya? Ya, maka kata Syabdur Razak mengatakan, "Wa mahmulun inda ahli ilmi ala awqatin mutaaddidatin wa ahwalin mukhtalifah." Maka 13 rakaat, 11 rakaat yang Nabi kerjakan itu maknanya kata para ulama bisa jadi Rasul mengerjakannya di waktu-waktu yang berbeda dan keadaan yang berbeda. Jadi tidak satu malam Rasul 11 rakaat, bisa Rasul 13 rakaat, terkadang juga 11 rakaat tergantung apa namanya keadaan beliau. Terkadang beliau bisa sakit ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meringankan salatnya. Jadi kejadiannya bermacam-macam. Tidak satu kejadian, kadang Rasul 13, kadang juga Rasul 11 rakaat. Atau bisa jadi kata beliau, ya. Kata Syabdur Razak, 11 rakaat itu sebenarnya 13. Tetapi dua rakaat yang pertama sebagai pembuka kan disunahkan ringan, itu tidak dihitung. Sebenarnya 13 perkataan Aisyah ini. Tetapi Beliau tidak menghitung salat pembuka yang Rasul kerjakan yang ringan maka tidak dihitung. Yang dihitung cuma 11 setelahnya. Adapun orang yang mengatakan 13 rakaat, sahabat yang mengatakan 13 rakaat itu dengan menghitung dua rakaat ringan sebagai pembuka, maka beliau beliau hitung sehingga totalnya menjadi 3 13. Hadis ini uh, sahih ya diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan juga Imam Tirmidzi di kitab beliau Jami' At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang selanjutnya hadis nomor 267. Imam Tirmidzi berkata, "Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Zurarah ibni Aufa an Sa'd ibni Hisham an Aisyah radhiyallahu taala anha" أن النبي صلى alaihi wasallam وسلم كان lam yusalli bil laili منعه min ذلك naum أو ghalabathu ainahu صلى من nahari tintai asyrata rakaatan hadis ini sahih dikeluarkan juga oleh Imam Muslim Imam Tirmidzi berkata menceritakan kepada kami Kutaybah bin Sa'id Qala beliau berkata menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Jadi Qatadah ini adalah seorang tabi'in, ya, muridnya muridnya Anas bin Malik. Dari Zurarah ibni Aufa. Zurarah ibni Aufa juga tabi'in. An Sa'ad ibni Hisham dari Saat bin Hisham. Saat bin Hisham juga tah tabi'in. Jadi sebagian tabi'in meriwayatkan hadis dari tabi'in yang yang lain. Jadi Para tabi'in itu terkadang mereka merewetkan hadis tidak langsung kepada sahabat tetapi kepada tabi'in yang yang lain. Saat bin Hisham mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidak salat di malam hari sebabnya kenapa? Yang mana yang mencegah beliau dari tidak salat adalah tidur. Maksudnya apa? Ketiduran. Iya, sehingga beliau tidak tidak bangun. Au ghalabathu ainahu atau rasa ngantuk mengalahkan mata beliau. Apa yang Rasulullah SAW kerjakan tatkala beliau tidak bangun di malam di malam hari? Shalla minan nahar thintai asyrata raka'atan. Maka Rasul salat di siang hari. Siang hari ini maksudnya adalah waktu duha, bukan waktu sepanjang si siang. Maka Rasul mengkodok solatnya, solat malamnya di waktu duha 12 rokaat. Kenapa 12 rokaat? Karena Rasul SAW terbiasa 11. Maka tatkala dikodok di waktu duha ditambah satu menjadi dua 12. Jadi ini adalah acara mengkodok solat malam yang ketinggalan. Kalau seandainya pian tidak bangun entah karena kecapean, karena sakit, kemudian bangun uh, di waktu subuh misalnya. Nah, maka boleh diqada di waktu du, duha. Kalau pian terbiasa tiga rakaat witir misalnya, maka mengerjakannya dengan menambah satu menjadi empat. Karena tidak ada sholat ganjil di siang hari, maka digenapkan menjadi empat empatkah, lim, eh, kah, delapan delapankah sesuai dengan kebiasaan pian dan dikerjakannya dua rokaat, dua dua rakaat. Contoh misalnya Abu Akila terbiasa sholat malam lima rakaat. Kemudian pada suatu malam tidak bangun karena kuyuhan misalnya. Nah, maka boleh mengkodok di waktu duha dengan enam rakaat, dua rakaat, dua, dua rakaat. Kata Syekh Abdul mengatakan, fihi bayanu annahu sallallahu alaihi wasallam la yutir fin nahar. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat witir di siang hari atau di waktu duha, maka apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidur dengan meninggalkan sholat malam, maka beliau sholat malam tadi dikerjakan di waktu duha dengan 12 rakaat. Tetapi disebutkan bahwa sholatnya beliau bukan dengan jumlah yang ganjil, tetapi dengan jumlah yang genap sesuai dengan kebiasaan kebiasaan kita. Kenapa? Dikarenakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa sholat di malam hari 11 rakaat. Tatkala ketinggalan maka ditambah dengan satu sehingga menjadi ge genap karena tidak ada sholat ganjil di siang ha hari. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam tidaklah mengerjakan dengan jumlah ganjil di siang hari. Bahkan beliau menjadikannya ge genap menjadi 12 rakaat. Nah, di sini malah ada kesalahan dari penterjemah. Kalau kalian perhatikan eh, penjelasan di apa namanya terjemah buku ini, di sini disebutkan bahwa penulis mengatakan ya, halaman 414, Pak. Ulun bacakan ya. Dari hadis ini dapat diambil pelajaran bahwa orang yang tidur di waktu malam dan tidak sholat malam maka dia mengerjakan sholat di siang hari antara waktu matahari terbit sampai waktu sholat zuhur. Beliau mengatakan, penulis mengatakan, ahwan penterjemah menterjemahkan yaitu waktu sholat duha. Jika dia biasa sholat witir tujuh rakaat di malam hari, maka dia menggantinya dengan sholat duha delapan rakaat bukan sholat duha Pak jadi tatkala seseorang itu ketinggalan di malam hari dia mengkodonya di waktu duha tetapi bukan sholat du, duha namanya apa? mengkodo sholat ma, malam ini kesalahan cukup fatal di sini e, Penterjemah mengatakan maka dia menggantinya dengan sholat duha delapan rakaat beda mengkodo sholat malam itu beda dengan sholat du, duha dan tidak boleh seseorang tatkala dia mengkodo di waktu mengkodo salatnya di waktu duha, dia menggabung dengan salat duha tidak boleh. Maka salat qada itu dipisah, kemudian nanti setelahnya baru dia salat du, duha. Jadi mengkodo itu namanya bukan salat du, duha, tetapi adalah ya tetap namanya mengkodo salat ma, malam. Ini fatal, cukup fatal ya. Dan di sini tidak disebutkan, Syekh tidak menyebutkan bahwa itu adalah salat duha yaitu salat malam yang diqada yang dikerjakan di waktu du, duha dan tidak boleh digabung niatnya dengan salat du, duha karena berbeda jenisnya antara salat duha dengan salat ma, malam Coba kita perhatikan kita baca teks Arabnya ya kata Syekh Abdul Razak mengatakan faida kana tadi kan ulun bacakan di sini diterjemahkan faida kana yutir bisab'in yusalli fid duha bithaman Nah, jadi kata-katanya adalah fa idza kana yutir bi sab'in yusalli fi duha bi thamanin wa idza kana yutir bi tis'in yusalli fi duha ashran wa idza kana yutir bi ihda asyrata raq'atan yusalli fi duha thintai asyrata raq'atan faman fa'ala dzalika kutibat lahu ka'annama qamaha minal laili. Jadi intinya adalah Penjelasan Syekh Abdul Razak tidak mengatakan salat kodok malam itu namanya salat du, duha. <laughs> Ini memang seperti itu ya terkadang ketika ada diterjemahkan sebuah buku bagusnya kita bawa lagi teks Arabnya karena memang bisa ada kekeliruan dari si penterjemah. Nah, di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, maka jika dia terbiasa salat witir 9 rakaat maka dia mengkodoknya, mengkodok sholatnya di waktu duha dengan delapan rokaat, rokaat bukan menjadi sholat du, duha, enggak. Tetapi namanya apa? Mengkodok sholat, sholat malam. Dan jika dia terbiasa witir dengan sembilan rokaat, maka dia sholat di waktu duha sepuluh roka rokaat. Dan jika dia terbiasa witir dengan sebelas rokaat maka dia sholat di waktu duha dengan 12 rokaat dan inilah kebiasaan nah, Nabi 11 rokaat ketika beliau ketinggalan tidak mengerjakan sholat malam di malam hari maka di waktu duha dalam rangka mengkodok beliau kerjakan 12 rokaat nah barang siapa yang mengerjakan demikian dia mengkodok sholat malamnya maka ditulis baginya seakan-akan dia bangun di malam hari jadi ini termasuk cara agar seseorang membiasakan untuk qiyamul lail. Tatkala dia kebablasan misalnya karena keuyuhan, maka dia mengkodonya di waktu du, duha sesuai dengan kebiasaan dia. Kalau seandainya pian terbiasa salat witir cuma satu misalnya, maka pian mengkodonya du, dua. Itu minimal salat salat witir. Kemudian hadis yang berikutnya hadis nomor 268. Berkata Imam Tirmidzi, hadis ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan pentingnya salat witir. Jadi sampai-sampai kalau kita ketinggalan pun maka boleh dikodoh di waktu du, duha. Dan salat sunnah witir termasuk salat sunnah muakkadah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di antara maknanya adalah bahwasanya salat sunnah yang paling afdol adalah salat yang dikerjakan di malam hari. Walaupun ada sebagian mengatakan salat salat rawatib. Ada yang mengatakan salat rawatib, salat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, tetapi sesuai dengan zahirnya hadis, maka Rasulullah wasallam mengatakan bahwa salat sunnah yang paling afdol setelah fardu adalah salat yang dikerjakan di malam hari. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 268. Imam Tirmidzi berkata haddatsana Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Abu Usamah an Hisham yakni Ibn Hassan an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi raq'ataini khafifataini ini termasuk uh, sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau memulai sholat malamnya. Ya. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Ala beliau berkata menceritakan kepada kami Abu Usama. Abu Usama kunyah nama asli beliau Hamad Ham bukan Muhammad ya Hamad bin Usama. Hamad bin Usama dari Hisham yaitu anaknya Hasan dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin adalah sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Ada yang mengatakan bahwa beliau berjumpa dengan 30 sahabat dan beliau adalah maulanya Anas bin Malik, yaitu budak yang dibebaskan oleh Anas bin Malik. Dan Muhammad bin Sirin ya, ini di antara perkataan beliau yang paling terkenal yang sering diucapkan oleh para ustadz, "Inna hadzal ilma fanzuru amman ta'khudhu nadinakum Itu perkataan siapa? Muhammad bin Sirin. Inna hadal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kali kalian. Ini menunjukkan bahwa dalam mencari guru pun tidak sembarangan, harus hati-hati. Karena ilmu adalah termasuk bagian dari agama, maka lihatlah kepada siapa kita belajar. Jangan sampai ada slogan ambil baiknya, buang buruk-buruknya. Karena kita kada tahu yang mana yang baik, yang mana yang yang buruk. Ya. Maka harus jelas manhajnya, akidahnya tatkala berguru dengan seseorang. Kemudian ada juga perkataan yang menarik ya dari Muhammad bin Sirin seorang tabi'in ini yang disebutkan di Sir A'lamin Nubala. Jadi tabi'in ini terkenal dengan sifat pemurah beliau Kemudian beliau pernah mengatakan ketika makan dengan seseorang, kata beliau, "Inna ta'ama ahwan min an yuqassam alaihi." Jadi kata beliau bahwasanya makanan itu yang paling mudah untuk dibagi dibandingkan dengan du duit. <laughs> Dan tatkala jadi memang makanan itu kita katakan adalah hal yang paling mudah mencairkan suasana ya dibandingkan dengan membagi. Kadang kita sulit membagi duit. Contoh ada sepuluh ribu Kemudian ada teman kita, ternyata orang ini sugih. Nah, mana kita membagi lima ribu Tapi kalau kita belikan makanan sepuluh ribu wadai misalnya, dapat dua Kita kada sungkan memberikan wah, wadai atau makanan. Jadi makanan itu lebih mudah dibagi dibandingkan sesuatu yang lain seperti duit. Dan ini ucapan beliau benar ya. Kawan kita sugih, kita punya 100 ribu sopan kalau kita membaris 50 ribu kita belikan makanan martabak 55 bagi loninya pasti kita kada sungkan dan beliau pasti su suka. Jadi makanan memang adalah sesuatu yang paling mudah untuk dibagi dan kita pun tidak sungkan memberikannya kepada orang yang lebih kaya. Muhammad bin Sirin tabi'in ini mengambil hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengatakan jika salah seorang dari kalian bangkit di malam hari untuk mengerjakan ibadahnya atau salatnya maka hendaklah dia membuka salatnya dengan dua rakaat yang ringan maksudnya dia memulai tahajudnya dengan dua salat yang ringan, tidak terlalu lah, lama. Ya. Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan fihi annaman arada sholata bil laili ba'da qiyamihi minan naumi falyaftatihha bi raq'ataini khafifataini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang ingin melaksanakan salat di malam hari setelah bangun dari tidur maka hendaklah dia memulainya dengan dua rakaat yang ringan. Jangan langsung panjang. Memang tidak mengapa langsung panjang, tetapi afdalnya sunnahnya sesuai dengan petunjuk Nabi, mulailah dengan dua rakaat yang ringan. Entah pian rakaat pertama Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas. -Al Alasannya apa kata Syekh? Alasannya adalah fa inna dzalika lahu fi salatihi lima fihima min tardin naumi wan nuas. Alasannya adalah dikarenakan kalau dia membuka tahajudnya dengan dua rokat yang ringan itu membuat dia lebih bersemangat dalam memulai sholatnya bukan langsung panjang dua rokat misalnya langsung panjang satu jam rokat berikutnya waduh mungkin akan ya sedikit menguras tenaga ya maka sunnahnya adalah memulai dengan dua rokaat yang ringan kemudian dikarenakan memulai dengan dua salat yang ringan juga termasuk mengusir rasa ngantuk, mengusir tidur dan rasa ngantuk karena dilakukan dengan ri, ringan, bukan langsung berlama. Walaupun tidak mengapa kita mulai dengan lama, tidak mengapa. Tetapi afdolnya sesuai dengan petunjuk Nabi adalah memulai dengan dua rakaat yang ringan dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam membiasakan mengerjakan hal yang demikian. Jadi memang sangat banyak petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika seseorang ingin tahajud di tengah malam ya. Dia bisa tatkala dia bangun dari tidur, kemudian dia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, itu termasuk sunnah. Kemudian setelah itu baru dia membaca doa atau ayat yang Rasulullah SAW baca. Kemudian dia berwudhu kemudian dia memperbaiki wudunya, kemudian dia salat dua rakaat dengan ri, ringan baru dia memulai salah salat yang yang panjang. Jadi sangat banyak petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau kita bisa membiasakan bangun di pertengahan malam atau di sepertiga ma malam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim. Terakhir Pak ya, ini sedikit panjang ya. Hadis nomor 269. cukup banyak ya subhanallah yang kira ya masih banyak lagi ya yang berkaitan dengan ibadah malam Nabi cukup banyak terakhir hadis nomor 269 Imam Tirmidzi berkata haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik ibni Anas nah, dalam kurung hak hak itu maksudnya tahwilus sanad tahwilus sanad perpindahan kepada sanad yang lain perpindahan kepada sanad yang lain wa haddatsana dan Imam Tirmizi mengatakan wa haddatsana Ishaq ibn Musa qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Abdullah ibn Abi Bakar an abihi an Abdullah ibn Qais ibn Makhramah akhbarahu an Zaid ibn Khalid al-Juhani annahu qala la'arumuqanna salatan nabi sallallahu alaihi wasallam fatawassattu atabahu aw fustatahu fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini khafifataini ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Tirmidzi berkata menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Imam Malik bin Anas. Nah, kemudian beliau memindah sanad yang lain, beliau juga mengambil dari guru yang lain. Menceritakan kepada kami kata Imam Tirmidzi Ishaq bin Musa. Beliau berkata menceritakan kepada kami Ma'an. Beliau berkata menceritakan kepada kami Imam Malik. Jadi setelah Imam Malik turun ke bawah itu dua cabang dua jalur yang lain. Satu jalur dari guru beliau Qutaibah bin Said. Satu jalur lagi dari guru beliau siapa? Ishaq bin Musa. Dari Abdullah bin Abu Bakar dari abahnya. Nah, berarti dari siapa? Abu ba Bakar. Abu Bakar ini memang nama aslinya adalah Abu Bakar, bukan kunyah ya. Abu Bakar adalah nama as asli. Kemudian bahwasanya Abdullah bin Qais bin Makhramah memberi, menceritakan kepada beliau dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Zaid bin Khalid al-Juhani adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kunyahnya adalah Abu Tolhah. Jadi kalau pian misalnya tatkala belajar sirah kemudian melewati ada sebuah nama Abu Tolhah al-Madani atau Abu Tolhah al-Juhani maka namanya aslinya adalah Zaid bin Khalid. Al-Juhani itu adalah nisbah kepada kabilah Juhainah. Ada kabilah yang masyhur namanya Juhainah. Orang kabilah Juhainah dinamakan dengan Al-Juhani, orang kabilah Juhai Juhainah. Bahwasanya beliau mengatakan, sungguh saya akan benar-benar memperhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Bian eh, kalau Bian belajar ilmu bahasa Arab ya, sahabat ini mengatakan dengan dua dengan memakai dua kalimat taukid penguat. Satu kalimat lam, dua kalimat nun pakai tasdid Ini namanya adalah kalimat taukid. Huruf taukid. Jadi apa maksudnya? Sahabat ini serius, sangat serius sangat benar-benar ingin memperhatikan bagaimana petunjuk Nabi tatkala Rasulullah SAW salat di malam hari. Jadi kita tahu bagaimana sahabat ini mengatakan dengan penuh semangat dan kesungguhan, saya sungguh benar-benar akan memperhatikan salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. jadi memang kita mengetahui bahwa sahabat ini sangat serius dalam memperhatikan apa, bagaimana salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari itu dibuktikan dengan apa yang beliau lakukan setelahnya. Apa yang beliau lakukan? Fatawas satu atabahu. Lalu aku menjadikan bantal atabah itu adalah tiang atau tangga yang berada di depan rumah. Nah, jadi di depan rumah kan ada pala setapak eh setapak atau dua tapak semacam apa yuk namun tangga itu kan tinggi. Di depan rumah itu ada apa namanya? Atabah itu ada buat naik tiga tingkatan. Apa itu bahasa kita menyebutnya ya? Trap. Nah, itu namanya atabah. Jadi kata Abdul eh, Zaid bin Khalid Al-Juhani, saya akan menjadikan trap itu sebagai bantal. Berarti guring di apa? Di pelataran, tidur di pelataran. Au tahu atau saya akan menjadikan bantal trap kemah beliau. Kemah beli beliau. Jadi kemungkinan besar bahwa ini beliau lakukan ketika Nabi safar. Karena tidak mungkin mengintip di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ada istri beliau dan seterusnya. Jadi ini kemungkinan besar bahwa sahabat ini memperhatikan bagaimana sholat malamnya Nabi tatkala Nabi sah, safar tatkala di dalam tatkala Rasulullah SAW membuat tenda atau kemah maka sahabat ini mana di mana tidurnya di depan pintunya yaitu di tempat terap tadi maka salat Rasulullah SAW alaihi wasallam dua rakaat yang ringan jadi dimulai dengan dua rakaat yang ringan kemudian beliau salat dua rakaat yang panjang yang lama ya kemudian sahabat ini mengatakan tiga kali berarti sangatlah lama makanya kan dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat malamnya beliau membaca surah Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah sambung Ali Imran. Nah, tahan enggak Davian. <laughs> Al-Baqarah kemudian Ali Ali Imran ya. Kemudian kata sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani, kemudian beliau salat dua rakaat yang mana dua rakaat ini lebih ringan daripada se sebelumnya, tetapi masih pan panjang. Yang pertama sangat panjang, kemudian yang setelahnya beliau ringankan sedikit. Nah, kemudian beliau salat lagi dua rakaat, yang mana dua rakaat ini lebih ringan daripada se sebelumnya. Kemudian beliau salat dua rakaat, yang mana dua rakaat ini lebih ringan daripada sebelumnya. Kemudian beliau salat dua rakaat, yang mana dua rakaat ini lebih ringan daripada sebelumnya. Kemudian baru beliau wi witir. Maka itulah 13 rakaat. Dan 13 rokaat ini dengan memasukkan dua rokaat yang ringan tadi. Adapun perkataan Aisyah 11 rokaat, maka kata para ulama bisa jadi Aisyah tidak menjadikan dua rokaat ini bagian dari 11 tadi. maka, makanya jumlahnya berjumlah 11 11 rakaat. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam witirnya satu rakaat. Tsumma autar, kemudian beliau wi, witir. Setelah sebelumnya beliau mengerjakan dua rakaat, dua rakaat enam kali. Kemudian baru beliau wi, witir satu rakaat. Maka totalnya ada berapa? 13 rakaat ya. Kita cukupkan di sini dulu nanti insyaallah kita akan uh, jelaskan lagi masalah hadis ini di pertemuan berikutnya. Intinya adalah kalau kita melihat bagaimana ibadah Nabi di malam hari, maka kita akan mendapatkan ya, sebuah ilmu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat giat dalam memperhatikan sholat malam beli beliau. Bahkan tatkala beliau dikalahkan dengan rasa ngantuk sehingga beliau tidak beribadah di malam hari maka Rasul kodok di mana di waktu du, duha. Itu menunjukkan bahwasanya pentingnya seseorang bisa beribadah di malam di malam hari. Nah, kemudian kan kita jujur terhadap diri kita masing-masing. Ter, terkadang kok sulit bangun tengah malam gitu nah. Maka minimal pian bisa mengerjakan ibadah di malam hari setelah sholat isya. Kemudian pian sambung dengan sholat sholat witir. Nah kemudian kalau yang ingin Salat malamnya afdol Yaitu di sepertiga malam Agar ibadah yang kita kerjakan ringan Dan Allah memudahkannya Maka di antara tips yang paling utama adalah Kita meninggalkan maksiat di siang hari Karena di antara keutamaan bertakwa kepada Allah Dengan meninggalkan maksiat Selain Allah akan mempermudah urusan dunianya Juga Allah akan mempermudah urusan agamanya maka tatkala seseorang ingin mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangun tengah malam, maka hendaklah dia meninggalkan perbuatan maksiat di siang hari atau kalaupun terjadi maka langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mudahkan kita untuk bangun di sepertiga malam. Allahu a'lam bishawab. Kan payah uh, eh, tempat -tempat atau waktu-waktu yang diijabah doa diantaranya adalah tatkala seseorang umroh atau haji ketika dia tawaf kemudian dia bisa sampai di multazam multazam adalah tempat antara hajar aswad dan pintu ka'bah itu kan tidak semua orang bisa di situ berdoa di situ nggak semua orang orang-orang yang ketika umroh saja ketika haji saja yang bisa untuk berada di multazam tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu satu-satunya tempat yang mustajab. Ada setiap malam, yaitu kapan? Di seperti setiap hari yaitu di sepertiga malam. Ada yang satu minggu sekali, itu ketika hari Jumat. Ada yang setiap hari lima kali, yaitu antara azan dan iqamat. Maka termasuk banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan waktu-waktu yang mustajab yang bisa kita berdoa di dalamnya setiap hari. Entah pian ketika apa? antara azan dan iqamat atau ketika di sepertiga malam atau seminggu sekali ketika hari Jumat setelah asar sebelum maghrib. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam berdoa kepada Allah sehingga Allah mengkabulkan doa kita. Kan terkadang orang itu ketika ada umrah atau haji berbangga sanggup apa berdoa di multazam. Ya, dia itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa tatkala dia sanggup untuk berdoa kepada Allah di multazam. Tetapi Allah tidak menjadikan itu satu-satunya tempat yang mustajab. Ada waktu antara azan dan ikomat ya ada di sepertiga malam yang kita bisa manfaatkan untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat berupa ilmu agama